Salih bin Fauzan Ibn Abdul Fauzan Hafizullah taala. Kita di poin terakhir yang kita bahas di poin 127 ya. Yaitu perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi wala nujadilu fil Qur'an wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Yani kita ahli sunnah tidak boleh berdebat tentang Al-Quran dan kita bersaksi bahwa dia Al-Quran kalam Allah Rabbul Alamin Nah sebagai penjelasan pelengkap dan sebagai pengantar ke poin berikutnya, poin 128 dan poin 129 nanti kita akan kaji sekarang secara rinci terkait bagaimana akidah ahli sunnah terhadap Al-Qur'anul Karim. Pada pembahasan yang lalu sudah kita bahas bahwa konsep Al-Qur'an menurut ahli sunnah atau ahli sunnah wal jamaah bersikap terhadap Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu yaitu dibangun di atas lima pondasi. Pondasi pertama annal Qur'an kalamullah. Yang pertama Al-Qur'an kalamnya Allah. Pondasi yang kedua munazzalun. Ini An annal Qur'an munazzal. Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga anna al-Quran gairu makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Dan ini penting perkataan Al-Quran bukan makhluk. Jangan sampai mengatakan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, saya tidak tahu, nggak boleh. Atau saya ragu, atau saya tawakuf. Orang yang tawakuf seperti itu, para ulama menghukumi dia menghukumi tidak diponis jahmiyah, tapi diponis yakni sesat dipenuhi sesat yang mengatakan Al-Quran saya tawakuf makhluk atau bukan makhluk saya tidak mau menyatakan apapun makhluk atau bukan makhluk tidak boleh wajib mengatakan Al-Quran kalau kalamullah sebagaimana yang kita sampaikan ini lalu minhu bada'a wa ilaihi ya'udu yang keempat minhu bada'a dari Allah yakni annal Quran minhu bada'a Al-Quran dari Allah bermula wa ilaihi ya'ud dan kepada Allah Al-Quran itu akan kembali. Nah kita bahas satu persatu bersama dari lima prinsip ini. Yang pertama dalil berkaitan tentang Al-Quran kalamullah. Ya. Berbicara tentang Al-Quran kalamullah maka ini merupakan cabang pembicaraan dari sifat kalam bagi Allah. Oleh karenanya kenapa Al-Quran itu diingkari dia bukan kalamullah oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah? Karena mereka tidak menetapkan sifat kalam. Mereka kan tidak menetapkan sifat kalam. Allah tidak memiliki sifat kalam. Allah itu tidak bicara. Karena yang bicara itu makhluk. Gitu. Maka pembicaraan Al-Quran kalamullah atau bukan kalamullah gitu ya, ini cabang sebenarnya pembicaraan dari sifat Allah itu sifat al al-kalam. Nah, kita lihat dulu dalil-dalil bahwa Allah itu memiliki sifat kalam. Dan kita dengan al, dengan Asy'ariyah sama-sama menetapkan sifat kalamnya ya Asy'ariyah. Sebagaimana pembahasan yang lalu Asy'ariyah itu menetapkan sifat kalam. Karena di antara sifat kalam ini salah satu di antara tujuh sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah. Hanya bedanya kalau al-kalam menurut Asy'ariyah Allah itu kalamnya kalam binafsihi Allah itu kalamnya kalam binafsihi tidak kalam terdiri dari lafaz-lafaz huruf-huruf makna-makna yang terdengar jadi mereka mengingkari sifat as -sawd. kalam Allah itu memiliki suara yang terdengar itu mereka ingkari ya sehingga kata mereka Al-Qur'an itu mem, uh, apa Allah disifati kalam tapi kalam binafsihi kalam binafsihi kalam pada dirinya maka Al-Quran kalau menurut Asyariyah Al-Quran ini betul kalamullah tapi hanya makna yakni Allah yang menyampaikan makna kepada Jibril lalu Jibril yang mengungkapkannya berarti hakikat kalamnya kalam Jibril atau kalamnya Muhammad dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu silakan merujuk ke video sebelum ini ya itu sudah kita jelaskan jadi Asy'ariyah sendiri dalam pendapat sebab kalam itu tidak benar Berbeda dengan ahli sunnah dalam penetapan kalam. Kalau ahli sunnah menetapkan Allah memiliki sifat kalam, kalam yakni kalam terdiri dari lafad-lafad, huruf-huruf, makna-makna. Bukan sekedar huruf tanpa makna, lafad tanpa makna. Dan kalam Allah masmun, Yani lahu saud. Kalam Allah itu terdengar, memiliki suara. Dalil kalam Allah terdengar bahwa Allah swt menyeru ya, dalam ayat Allah menyeru, Allah berfirman terdengar oleh makhluk. Dan tidak setiap makhluk diajak bicara langsung oleh Allah. Hanya manusia-manusia pilihan tertentu. Hatta para anbiya, para rasul zaman. Tidak setiap nabi rasul diajak bicara oleh Allah. Hanya tertentu yang diajak langsung bicara Allah merupakan kekhususan. Contohnya Nabi Musa alaihissalam yang digelari Khalimur Rahman yang diajak bicara langsung oleh Allah sebagaimana Allah berfirman wa kalamallaha aw kalamallahu wa kalamallahu jadi yang ngomong yang bicaranya Allah sebagai fa'il di situ sebagai subjek. Wa kalamallahu Musa takliman. Allah yang telah mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Nah, nah dalil-dalil secara umum Allah disifati dengan sifat kalam. Contohnya dalam surah An-Nisa 87 jemaah. Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsan." Maka siapakah orang yang paling benar hadis hadisnya perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pula dalam surah An-Nisa ayat 122-nya, "Wa man asdaqu minallahi qilan." Dan siapa yang paling jujur daripada Allah perkataannya. Ya Allah disifati berbicara. Demikian pula dalam ayat banyak di Quran ada lafaz wa qala. Wa qala. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Allah bicara. Nah, kalau bicara ini terdengar. Maka keliru pemahaman Asyariah tentang kalam Allah kalam binafsihi. Kenapa mereka ingkari suara Allah, lafad-lafad makna? Karena ujung-ujungnya tetap mereka katakan kalau begitu berarti sama dengan makhluk mereka ingkari itu sehingga ditakwil bahwa kalam Allah kalam binafsihi lalu yang disampaikan kepada para nabi apa jadi nabi itu tidak mendengar kalam Allah hanya diilhamkan gitu semacam itu cuma jadi sebuah makna diilhamkan kepada rasul baik Jibril atau Muhammad jadi mereka pun khilaf bisa jadi Muhammad bisa jadi Jibril katanya berarti ujung-ujungnya Asy'ariyah tidak mengimani kalau Quran kalam Allah secara hakiki tapi makna makna yang disampaikan kepada Jibril atau Muhammad berarti di poin ini pun sudah menyimpang ya. Taib. contoh misalnya wa Allahu ya Isa nah, ini di dalam surah Al-Maidah ayat 116 dan ingatlah ketika Allah berfirman wahai Isa tuh dan ini menunjukkan jemaah kalau nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad, Allah panggil itu langsung namanya. Ya, wa Allahu ya Isa bin Maryam. Kalau Rasul tidak pernah dipanggil begitu oleh Allah sebagai bentuk pengagungan, pemuliaan Rasulullah. Allah kalau panggil Nabi kita Muhammad SAW panggilnya ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, balik ma ilaih. Ya ayuhan nabi qul azwajika wa banatika wa ilmu minin. Kalaupun disebut nama nabi dalam Quran disebut Muhammadun disebut ini bukan panggilan tapi pengkabaran itu pun selalu digandengkan dengan pangkat gelar beliau sebagai rasul. Contoh Muhammadun ha, Rasulullah walladzina ma'ahu dan seterusnya. Muhammadun enggak sekedar itu, Muhammadun Rasulullah. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW dipanggil dengan gelarnya, kalau disebut nama Nabi Muhammad pun disebut Muhammad selalu disertakan dengan gelar dan itu bukan panggilan tapi pengkabaran. Muhammadun Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah dan orang yang bersama Muhammad para sahabat asyidda'u Al kufar Ruhamma bainahum dan seterusnya. Tapi ini contoh saja. Wa qala Allahu ya Isa. Demikian pula uh, di dalam surah Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Dan telah sempurnalah kalimat Rabbmu. Ya. Kalimat Rabbmu. Apa maksud kalimat di sini? Yani kalam Allah sidqan wa adlan dengan benar dan adil. Ya. Demikian pula yang tadi Wa kalam Allah Musa Ini surah Nisa 164 wa karamallahu Musa takriman. Ya. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat kalam. Demikian pula misalnya uh, dalam surah Al-Baqarah para jemaah ayat 253 Allah menyebutkan keutamaan-keutamaan di antara sebagian para rasul yang tidak dimiliki rasul yang lain. Jadi rasul utamanya itu bertingkat-tingkat tidak satu derajat enggak. Contohnya di antara para rasul ulul azmi ulul lazim pun ada yang lebih abdul lagi dua orang nabi yaitu Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah dalam surah Baqarah 253 Allah berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din." Itulah para rasul. Ini rasul-rasul kami yang kami telah unggulkan sebagai mereka atas sebagian yang lain. Lalu kata Allah, "Minhum" di antara mereka, tidak semuanya, di antara mereka man kalamallahu ada yang diajak bicara langsung oleh Allah darajat dan yang mereka ada yang Allah tinggikan beberapa derajat. Ini dalil menunjukkan Allah berbicara. Demikian pula dalam surah Al-A'raf 143 walama ja'a Musa limiqatina wa kalamahu rabbuhu di sini orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah tidak bisa menyelewengkan ayat kalau di ayat yang tadi an wa kalamallahu wa kalamallahu Musa itu Allahunya diganti Allah menjadi objek. Jadi Allah yang diajak bicara oleh Musa. Ini masih bisa di situ. Karena Musa itu bisa dihukumi sebagai subjek, bisa sebagai objek. Ya, karena tidak ketara di situ. Bisa diotak-atik, tapi pada ayat ini Al-A'raf ayat 143 mereka sudah tidak bisa lagi mentok atik yang menunjukkan yang bicara itu memang Allah bukan Musa. Lihat di sini walamma ja'a Musa limiqatina manakala Musa datang untuk yakni bermunajat dengan kami pada waktu yang telah Allah tetapkan perhatikan wa kalam wa kallamuhu rabbuhu wa kallamuhu rabbuhu kata rabbuhu ini sudah dipastikan, nggak bisa diotak-atik, diroba-roba harokat nggak bisa. robuhu kalau apalagi yang mempelajari ilmu nahu kalau wakalamahu wakalamahu robuhu kalau robuhu pasti itu adalah fa'il dan yang diajak bicaranya hu domir yakni Musa nggak bisa dirubah di sini kalau tadi bisa dirubah roba maka dalil ini menunjukkan yang bicara itu Allah bukan Nabi Musa kemudian Allah ngajak bicara langsung. Nah, dalil yang menunjukkan Allah itu memiliki suara, kedengaran suara Allah kalau berfirman, ini surah Maryam ayat 52 cuma. Allah mengatakan wana dainahu dan kami telah memanggil memanggil dia min janibit tur al-aiman dari sebelah kanan gunung Tur. Kalau munada, munada itu yang dipanggil seru itu ada suara cuman. Karena ucapan itu ada tiga macam ya, ada munajat, ya, ada munaja. Kalau munaja berbisik, berbisik, masih ada suara tapi pelan. Kalau munada keras. Makanya sahabat pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aqaribun rabuna hatta nunaji ambaidun hatta nunadi. Wahai Rasul, Allah itu apakah dekat dengan kita sehingga cukup berbisik kalau doa? Atau Allah itu jauh sehingga kalau doa kita harus menyeru dengan suara keras. Menyeru, munada yakni memanggil menyeru dengan suara keras. Maka Nabi nggak menjawab, tapi Allah yang menurunkan firman-Nya di surah Al-Baqarah yang diapit dengan dua ayat puasa. Itu perintah puasa di 180 Berapa Ustaz syahrul Ramadan? 185. Ini 186, 187-nya juga ayat puasa. Uhilat lakum siam arafas. Ini isyarat jemaah ya. Kalau bulan puasa itu bulan untuk memperbanyak doa. Karena ayat tentang doa ini diapit oleh dua ayat puasa sebelum dan setelahnya. Allah turunkan Al-Baqarah 186 sebagai jawaban. Apa kata Allah? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i dada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah? Apabila hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad maka sungguhnya aku dekat. Allah tidak mengatakan kul. Biasanya kalau ada pertanyaan dari umat Muhammad SAW Rasul nggak bisa jawab, maka Allah yang jawab itu biasanya biasanya Allah pasti katakan kul, kul, kul, kul, kul. Jadi jawab Muhammad, jawab, jawab. Pakai perantara kul, kul, kul, kul. Tapi giliran doa nggak pakai kul. Yas'alunaka 'anil mahid, kul. Yas'alunaka 'anil ahillah, kul. Yas'alunaka 'anil apa lagi? Hah? Anil air khamr mansir. Maka para jemaah semuanya pakai kul kecuali pada ayat ini yaitu Allah mengatakan fa inni qaribun maka sungguhnya aku dekat nggak pakai kul ini isyarat kalau doa langsung kepada Allah tanpa pakai perantara jadi makhluk artinya meminta kepada makhluk agar disampaikan kepada Allah nggak demikian tapi langsung wa qala rabbukum ud'uni ha astajib lakum rabbmu berfirman doalah kepadaku langsung aku akan mengijabah kata Allah ini rahasianya Lalu apa kata Allah? Aku dekat. Berarti tadi pertanyaannya apakah Allah dekat sehingga cukup munajat kalau doa yang berbisik saja? Maka ini hukum asal doa adalah pelan sir. Hukum asal zikir juga sir. Kecuali zikir doa yang di khususkan, dikecualikan keras. Contoh talbiyah itu keras. Contoh azan itu keras. Adapun selain itu hukum asal baca Quran sir. Hukum asal baca Quran adalah Eh, doa, dikir semuanya sir. Nah, kaitan dengan bab kita di sini para jamaah sekalian bahwa Allah menyebutnya kami menyeru wanadainahu kami menyeru berarti Allah berbicara keras terdengar demikian pula dalam surah syuara 10 wa idnada rabbuka Musa dan ingatlah ketika Robmu memanggil memanggil menyeru memanggil ya Taib. Dalam surah Al-A'raf 22 juga wanadahuma rabbuhuma dan kemudian Rob mereka berdua yakni Musa dan Harun menyeru memanggil mereka. Nah, la Adam dan Hawa ya. Wanadahuma rabbuhuma dan Rob mereka berdua yakni siapa? Adam dan Hawa menyeru memanggil alam anhakuma antilkuma asyajarah jadi dalil-dalil ini menunjukkan Allah disifati kalam dan kalam Allah terdengar. Taib. Adapun sekarang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu kalam Allah secara spesifik, bukan dalil yang menunjukkan Allah berbicara bukan, tapi Al-Qur'an kalam Allah ditegaskan langsung oleh Allah. Yang pertama surah At-Taubah ayat 6 jemaah. Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kata Allah, jika salah seorang dari orang musyrik minta perlindungan, minta suaka kepada wahai Muhammad, maka fa'ajirhu beri dia suaka, beri dia perlindungan hatta yasma'a kalam Allah sehingga mereka kalau kalian beri perlindungan nanti mereka akan mendengar kalam Allah. Mendengar apa maksudnya di sini jemaah? Orang kafir kalau dibawa ke rumah kita, ke masjid kita, maka Imam Bukhari dengan ayat ini berdalil boleh orang kafir masuk ya, masuk masjid. Tentu ketika ada kemaslahatan ya. Kalau untuk merusak jangankan orang kafir, orang Islam pun jangan dimasukkan ke masjid kalau tujuan untuk merusak. Jadi Sumama bin Asal ketika ditangkap dan di apa namanya eh, ditahan diikat di tiang masjid Nah, kata Imam Bukhari menunjukkan orang musyrik itu boleh masuk masjid dan orang musyrik najis bukan badannya, najis keyakinannya, keimanan, ke, ke akidahnya itu yang najis artinya. Mereka kufur kepada Allah, najis. Bukan najis bohir tapi najis batin, najis maknawi. Maka kalau salaman dengan orang kafir misalnya atau sentuhan dengan orang kafir tidak perlu cuci tangan. Ini ada sekelompok Islam sekarang kayaknya enggak dulu suka dicuci tangan juga kalau salaman dengan antum antum salaman sama mereka atau mereka cuci antum sholat di masjid mereka mereka pel lagi itu yang yang pernah masuk kelompok itu ketawa-ketawa sendiri nah, dia pernah <laughs> sekarang katanya sudah apa namanya sudah rapat <laughs> rapat apa namanya ormas katanya jadi sudah enggak lagi wallahualam jadi orang kafir asli saja tidak najis apalagi orang Islam yang mereka kafirkan. Tapi berjumpa dari ayat ini yang dimaksud mereka mendengar ayat Allah itu apa? Mereka mendengar Al-Quran dibacakan. Sumama bin Asal masuk Islamnya gara-gara dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, mendengar kalamullah dibacakan. Rasul menyampaikan kajian, Rasul sholat. Ya. Nah, ini para orang kafir mendengar Quran dibacakan bisa dapat hidayah karena dia paham maknanya. Inilah hikmah kalau kita mentadaburi memahami ayat Al-Quran bisa mendatangkan hidayah. Tapi kalau kita nggak paham tetap dapat pahala, nggak masalah, lumayan. Kita tidak paham Quran, cuma baca doang, tetap dapat pahala. Man qara harfan min kita falahu bihi hasanah. Ini hadis luar biasa cuman. Ibadah yang paling agung karena enteng gampang namun pahalanya melimpah adalah baca Quran. Gak ada lagi selain baca Quran. Kalau sholat masih capek-capek Ini ndak enteng, ringan, nggak capek. Tapi kalau baca luar biasa, pahala melimpah. Karena sehuruf hasanah dilipatkan sepuluh. Yani alif lam mim kata Nabi lah aku alif lam mim harfun. Aku ndak mengatakan alif lam mim sehuruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Ini kalau baca alif lam berapa? Tiga puluh hasanah. Alif lam mim to alif lam mim kalau kita kita terus satu lembar itu berapa ratusan ribuan dalam hitungan menit sudah mengantongi pahala istilah kalau mengantongi itu sudah ribuan ratusan ratusan ribuan pahala maka mari jamaah perbanyak baca Quran apalagi sekarang nih pasca Ramadan jangan putus selesai Ramadan selesai baca Quran di antara keburukan suatu kaum adalah ketika ke masjid di bulan Ramadan lalu setelah Ramadan tidak lagi ke masjid baca Quran di bulan Ramadan setelah Ramadan tidak baca lagi Quran Tak tarawih yakni sholat malam di bulan Ramadan setelah Ramadan tidak lagi sholat malam ini keburukan dan ini dosa aja jemaah ini dosa tanpa sadar maka taubati mari taubati perbanyak istighfar setelah Ramadan ini ya jadi para ulama menyebut ini dosa kesalahan ini makanya Bishr al-Habib sampai mengatakan bi'sal kaum, alladzina la pun Allah illa fi Ramadan sungguh celaka kaum buruk satu kaum yang dia tidak kenal Allah kecuali Ramadan saja banyak loh jemaah kaum muslimin saudara kita banyak ke masjid karena Ramadan saja. Selesai Ramadan tidak pernah seumur hidupnya pernah lagi ke masjid. Tidak pernah itu karena Ramadan saja, masya Allah. Makanya kalau di Ramadan itu rajin wajar karena setan di belenggu. Sehingga kalau kita sekarang tetap ke masjid, tetap ibadah, tetap istiqomah walaupun mungkin porsinya kurang tidak masalah. Karena memang beda. Di Ramadan setan dibelenggu. Maka kalau di Ramadan masih berbuat maksiat, itu menunjukkan orang ini kebangetan lemahnya iman. Karena taib, setan dibelenggu, memang yang dibelenggu kelas apa? Marodatus syayatin, marodah itu yang pentolan-pentolannya. Yang pejabat-pejabat kelas tingginya. Yang kroco-kroconya kelas teri dibiarkan berkeliaran oleh Allah tetap. Maka kalau ada juga maksiat, maka wajar karena setan yang klasternya tetap dibiarkan sehingga kalau ada orang Islam yang berbuat maksiat juga di Ramadan menunjukkan lemahnya iman karena yang ganggunya setan kelas apa? Setan kelas cocot. Setan kelas teri sangat rendah berarti imannya itu rendah sekali. Rendah sekali. Maka wajar kalau di bulan Ramadan orang yang jarang ke masjid, nggak pernah ke masjid, pada ke masjid. Kenapa? Karena demikian musim berkah Allah berkahi. Nah sekarang tetap tetap istiqomah para jemaah. Taib itu atau ayat 6. Dalil yang lain dalil yang lain di surah Al-Baqarah ayat 75. Ini tentang orang-orang Yahudi. Ya. jadi kata Allah kepada Nabi kita Muhammad, "Afatat ma'una an yu'minu lakum Apakah kamu masih berharap mereka akan percaya kepada Muhammad padahal sebagian mereka itu sebagian mereka sudah mendengar mendengar kalam Allah. Apakah Allah ngomong kepada orang Yahudi? Yani bukan. Yani mendengar firman Allah, yani membaca kitab wahyu, ya membaca Taurat. Jadi semua jemaat Taurat, Injil semuanya itu kalamnya Allah. Al-Quran kalamnya Allah Demikian pula surah Al-Fatih ayat 15 Yuriduna an yubaddilu kalam Allah Mereka menghendaki untuk merubah kalam Allah Merubah bukan yakni pembicaraan Allah Tapi merubah kalam Allah, merubah kitab Merubah Al-Quran Merubah Taurat Jadi dalil-dalil ini menunjukkan bahwa yang namanya kitabullah yang diturunkan kepada para anbiya itu kalamnya Allah termasuk Al-Qur'an ya Taib. Banyak ayat yang lain antum catat saja misalnya Al-Kahfi 27, kemudian An-Naml 76. Ya. Taib. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan kalau Quran kalam Allah. Yang kedua apa tadi? Munazzalun. Munazzalun yang punya apa? Sendal. <laughs> Sendal atau apa? Helm-helm barangkali hujan diamankan. Ya. Taib. Dalil yang menunjukkan Quran munazzal diturunkan sangat banyak sekali para jemaah. Contoh syahrul Ramadan alladzi ha unzila. Tuh. Al-Baqarah ayat 185 tadi. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya. Berarti Quran diturunkan oleh Allah. Contoh yang lain lagi surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalna. Kata Allah, kami yang telah menurunkan hu yakni Al-Qur'an. Ya. Kemudian dalam surah Al-Isra juga demikian. Allah mengatakan wakur ini hanya contoh dan banyak ayat-ayat lainnya yang menunjukkan Quran diturunkan. Allah berfirman wanazzalnahu tanzila dan kami turunkan Quran tersebut tanzilan yakni berangsur-angsur tidak sekaligus. Ini untuk menguatkan mengokohkan nabi dan Al-Quran memang wahyu yang cocok untuk segala zaman ya, diturunkan yakni sesuai dengan peristiwa-peristiwa saat itu. Taib. Lalu yang ketiga para jemaah. Al-Qur'an itu apa tadi yang ketiga? Yang pertama Allah yang kedua munazzalun, ketiga Goir makhluk. Al-Qur'an bukan makhluk. Dalilnya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Dalilnya adalah di dalam Al-Qur'an di surah di dalam Al-Quran di surah Al-A'raf jemaah ayat yang ke-54 ya. Di surah Al-A'raf ayat 54. Quran itu bukan makhluk. Ya. Kalau pengen gampangnya sih Al-Quran bukan makhluk Ya karena Al-Quran kan kalamnya Allah Kalam Allah Semua sifat Allah ya jelas bukan makhluk gitu. Cuman kalau mau detail rinciannya dalilnya ini dia Al-Arab 54 Allah berfirman Ala lahul khalqu wal amru Ala lahul khalqu wal amru Ketahuilah Lahu Didahulukan objek di sini Lahu Kalau objek didahulukan dalam susunan bahasa Arab ini memiliki fungsi pembatasan yakni hanya terjemahnya hanya seperti iyaka iyaka itu objeknya didahulukan iyaka berarti terjemahnya hanya wa alallahi didahulukan alallahi objeknya maka pengususan termasuk ala lahu hanya milik Allah ala al khalqu asalnya ala al khalqu wal amru lillah asalnya begitu asalnya cuman didahulukan lahunya itu lahul khal khalqu wal amr berarti menunjukkan pengususan pembatasan yakni hanya hanya milik Allah lah al khalqu penciptaan makhluk dan wal amru al amr urusan atau perintah nah di sini dibedakan antara al khalqu makhluk dengan al amr jelas ya di sini nah apa itu al amr di antara tafsiran al amr itu dijelaskan di dalam surah Syura ayat 52 jemaah. Jadi kalau mau berdalil bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk harus dengan dua ayat ini. Yang pertama tadi Al-Arafnya yang menunjukkan bahwa Allah membedakan antara al-khalqu dengan al-amru. Lalu apa tafsir al-amru? Itu di surah Syura ayat 52. Sehingga menjadi apa namanya? menjadi jelas pendalilannya. Menjadi jelas taujihnya. Ya, Taib. Allah menjadikan al-khalqu lain dengan al-amru dalam ayat ini surah Al-A'raf 54. Ya kan? Ada waw di situ. Waw yang dia waw atop yang menunjukkan adanya al-mughayyarah. Ya, karena dalam kaidah bahasa Arab bahwa al-atop waw atop seperti itu dan seperti ini menunjukkan yaqtadil mughayyarah. Berarti al-khalqu lain Al-amru lain. Lalu apa al-amru? Di surah Syura, al-amru yaitu Quran. Berarti ketika Allah bedakan antara Al-Quran dengan Al-Khalqu, menunjukkan Al-Quran bukan Al-Khalqu, Al-Quran bukan makhluk. Karena Allah bedakan ada Al-Khalqu, ada Al-Amru di situ dalam satu ayat. Dengan menggunakan wawu atof. Yang berfungsi apa tadi wawu atof itu jemaah? Untuk membedakan yang disebutkan. Ya. Untuk membedakan. Apa dalilnya di surah-surah tadi 52 yang menunjukkan al-amr adalah Al-Qur'an? Allah berfirman, "Wa kadzalika wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau Muhammad yakni ruh kita ruh yakni Al-Qur'an yang dia min amrina dari perkara kami ya kami wahyukan kepada engkau Al-Quran min amrina. Al-Quran dari perkara kami. Maka di sini menunjukkan al-amr yakni al Al-Quran. Taib. Ini dari ayat berjamaah Ya. Maka Al-Quran adalah amr makhluk yang disebut oleh Allah bukanlah amr dari Allah. Maka dibedakan antara Al-Quran dan makhluk. Berarti Al-Quran bukan makhluk karena dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dalil dari uh, hadis jemaah adalah doa ketika singgah di sebuah tempat yang dianggap angker atau tempat yang sepi sunyi yang kita belum singgah sebelumnya maka Nabi berlindung dengan kalam Allah ya kata Nabi manazal manzilan siapa yang singgah di sebuah tempat manzilan tempat berarti umum mau gedung kosong rumah mau sawah mau kebun mau apa saja hatta udara ya apa saja namanya manzilan tempat umum berarti faqala lalu membaca a'udzu bikalimatil hitammati min syarri ma khalaq lam yadurahu syai perhatikan lam yadurahu syai'un maka tidak akan ada yang memudaratkan syai'un juga umum tempat tadi umum syai'un yang memudorkan juga umum umum itu apa saja baik jin manusia binatang hewan jahat apa saja tidak akan mengganggu harta yarhala min manzilihi dalik sampai dia meninggalkan tempat tersebut kata Nabi ini pengganti yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah kalau orang jahiliyah lewat di sebuah tempat dia ngomong permisi jangan ganggu kami lewat permisi penguasa tempat ini jangan ganggu orang kita banyak orang Islam. Saya pernah lihat orang yang dia lewat Mbah, putu mau lewat Mbah, sampai motor ini. Hmm, motor. Mbah, cok ganggu Mbah, putu mau lewat Mbah, cok ganggu. Lu kok jalu enak Mbah? Mbah sopo? Harusnya baca a'udzu bi hitam tammati min syarri ma Nah, pembahasan kita di sini a'udzu bi hitam mati. Aku berlindung dengan kalamullah. Aku berlindung dengan kalimat Allah. Kalau kalamullah itu makhluk, Al-Quran itu makhluk, berarti Nabi berlindung kepada ha, makhluk. Syirik tidak, perbuatan syirik berlindung kepada makhluk. Maka dia bukan makhluk. Maka Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah. Yang keempat, <clears throat> apa yang keempat? Hah? Min hubada atau mana? Yang mana dulu? Semuanya kan lima ya. Yang keempat apa? Minhu. Hah? Minhu bada'a. Ya, itu. Dari Allah Al-Quran itu bermula. Minhu bada'a. Ya. Minhu bada'a. Jadi maknanya Al-Quran dari dari Allah bermula. Yani yang berfirman pertama kali itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yani annallaha takallama bihi ibtidaan. Jadi nanti walaupun kita baca ayat bahwa Al-Qur'an kalamnya Jibril nggak masalah. Kita tenang, punya keyakinan Al-Qur'an yang pertama kali berfirmannya adalah Allah. Yani Allah yang pertama kali berbicara. Nanti dalam Quran disebutkan misalnya misalnya Al-Qur'an kalamnya Rasul. Innahu laqaulu rasulin karim. Ini kita tidak masalah, tenang. Kita yakini Quran kalamnya Allah. Terus itu katanya kok kalamnya Muhammad Rasul yang mulia atau kalamnya Jibril Rasul yang mulia. Nah, maka di sini kita katakan Al-Qur'an itu memang disandarkan dalam Quran ya, penyandaran kepada Allah. Al-Qur'an itu kalamnya Allah, juga disandarkan kepada Jibril. Al-Qur'an kalamnya Jibril, juga Al-Qur'an kalamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh yang pertama disebutkan di Quran Al-Quran kalamullah yang tadi. Hatta yasma'a kalam kalam Allah. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua Al-Quran itu kalamnya Jibril. Itu surah At-Takwir jemaah. Ayat yang ke-19 dan 20. Allah berfirman, "Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda makin." Sesungguhnya Quran kalamnya Rasul yang mulia yang disifati di kuah yang memiliki kekuatan siapa Jibril Rasul yang mulia ini Jibril indadil arshil makin di sisi zat yang memiliki aras ya contoh yang ketiga Al-Quran disandarkan kepada Nabi Muhammad perkataan Muhammad contoh dalam surah Al-Haqqah ayat 441 Allah mengatakan innahu mirip ayatnya mirip innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair sesungguhnya Quran ucapan Rasul mulia Muhammad bukan perkataan penyair nah kita jawab sekarang berjemaah apa maksud berarti bukankah Quran kalamullah Allah yang berbicara pertama kalinya betul namun disandarkan kepada Jibril dan Muhammad lakin udhifa ilaiha li'annahuma yuballighanihi mereka disandarkan kepada Jibril dan Muhammad Al-Quran karena sebab keduanya Perhatikan ikhwan, karena sebab keduanya yang menyampaikan Quran dari Allah. Karena keduanya punya yang menyampaikan lali anahum ibtida'ahu bukan yang pertama kali berbicara mereka berdua bukan tapi sekedar penyampai boleh-boleh saja kalau seseorang yang menyampaikan suatu perkataan lalu disandarkan kepadanya perkataan itu tidak masalah tapi bukan berarti yang pertama kali dia mengatakan karena yang pertama kali mengatakan siapa Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari minhu bada'a, dari Allah bermula. Lalu apa makna wa ilaihi yaud? Kepada Allah kembali, maka ini dua makna. Makna yang pertama para jemaah sebagaimana dalam sebuah azhar bahwa Al-Qur'an akan lenyap pada suatu malam nanti di akhir zaman. Al-Qur'an akan lenyap di dada-dada kaum muslimin pada saat itu nanti. Dalam semalam serentak Allah lenyapkan Quran. Allah tarik kembali Al-Quran. Kemudian yang ditulis-tulis juga akan dihilangkan oleh Allah. Seluruh musaf-musaf yang ada tiba-tiba di malam itu hilang semuanya. Manusia paginya mau lihat Al-Quran, baca Quran, semuanya lenyap, nggak ada lagi, nggak ada lagi huruf-hurufnya, kosong semuanya. Yang tertulis di tembok-tembok, tertulis di dinding, di kertas-kertas, tertulis di apapun benda-benda akan hilang pada satu malam. Orang yang hafal Quran pagi mau baca Quran dia tidak bisa baca. Dia membaca Al-Quran, a, u, a, u, nggak bisa. Lalu setelah itu Allah wafatkan setiap orang yang beriman mati serentak setiap orang yang beriman. Maka kepada orang yang paling buruklah kiamat terjadi. Jadi tidak mungkin ada orang beriman, tidak mungkin ada orang beriman lalu dia mengalami kiamat kubro. Maka jemaah kiamat kubro itu tidak semua orang mengalaminya. Tapi kalau kiamat sugro itu kematian mengalami semuanya, nggak ada satupun makhluk. kalau nafsin maut. Ya. Demikian kiamat kubra itu artinya kiamat hancurnya alam semesta ini ketika ditiup sangkakala yang pertama kali oleh malaikat nah, Israfil. Adapun kiamat sugro yang yakni kematian. Kata Nabi, "Idza matal insan faqad qamat kiamatu." Sungguhnya apabila seorang mati, maka telah datang kiamatnya. Sebenarnya ini yang harus kita waspadai, jemaah. Kiamat kecil ini, kiamat mati ini yang harus kita waspadai karena demikian dekatnya orang kepeleset mati. Selesai dan dia masuk ke alam akhirat sudah. Sudah putus amal, sudah tidak bisa lagi beramal yang ada tinggal penyesalan. Maka ini yang harus kita waspada maka Nabi senantiasa peringatkan kita, aksiru dzikra miladat, perbanyak kalian mengingat penghancur segala kelezatan, ini kematian. Itu yang harus kita ingat terus, ingat terus, ingat terus. Bukan kiamat jauh-jauh yang besar-besar, jangan ini dulu ini. Ini dulu yang harus kita selalu ingat dan ingat selalu kita untuk me ngingat kematian yang timbulnya bukan putus asa, timbulnya semangat ibadah, semangat alistidat mempersiapkan kematian kita. Baik. Azan dulu, fadhal. Kita lanjut sedikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah summa ma ba'd. Ikhwani fi din, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang paling buruk adalah ketika menda, mendapati kiamat al-kubra maksudnya. Sebagaimana kata Nabi, "Inna min syiralil khalq" Di antara seburuk-buruk makhluk adalah man adrakatu sa'atu wa hum ahya. Yaitu siapa yang mendapati kiamat dalam keadaan masih hidup. Maka diantara eh, tanda orang yang beriman, ya, walaupun iman yang sangat minim sekalipun akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kiamat terjadi. Sehingga kiamat hanya kepada orang-orang yang kufur tidak ada lagi nama Allah disebutkan. Sebagaimana dalam asar termasuk Al-Quran dilenyapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya disebutkan dalam apa namanya hadis yang riwayat yang lima Ibnu Majah dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman yadrusul islamu hatta la yudra masyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah ya. Islam akan lenyap yakni pelan-pelan akan lenyap sehingga tidak ada lagi orang tahu apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu e, menyembelih, apa itu sedekah wa yusra ala kitabillahi ta'ala fi lailatin dan Al-Qur'an akan dilenyapkan ya Allah dalam satu malam fala yabqa fil ardi minhu ayatun sehingga tidak ada lagi di muka bumi Al-Qur'an satu ayat pun yang tersisa ini yani yusra alaihi fi lailatin fa yusbihun nas laisa baina Qur'an jadi Quran akan lenyap manusia enggak ada lagi yang hafal Quran la fi sudurihim wa fi masahifihim tidak dalam dada-dada mereka tidak pula dalam musaf-musaf mereka yarfa'ullahu azza wa jalla diangkat oleh Allah azza wa jalla ini makna dari uh, apa kepada Allah Al-Quran kembali yakni dicabut lagi oleh Allah ditarik dari peredaran oleh Allah itu dikembalikan kepada Allah annal Quran yusra bihi hatta la yabqa fil masahif minhu harfun wala fil qulubi minhu ayat. Ya. Al-Qur'an akan lenyap dan tidak tersisa di musab satu huruf pun, tidak tersisa dalam hati manusia satu ayat pun yang dihafal. Baik. Adapun makna yang kedua, kembali kepada Allah makna yang kedua yakni ya'udu ilallahi wasfan. Kembali kepada Allah yakni secara pensifatan. Karena Al-Qur'an dari Allah bermula, maka secara pensifatan ya kembali nanti kepada siapa yang telah mengeluarkannya pertama kali yang telah berfirman pertama kali maka akan kembali juga kepada Allah pada akhirnya karena Allah yang berbicara dengan Quran pertama kalinya maka akan kembali pada akhirnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala ya baik Siapa kelompok yang menyimpang jemaah dalam konsep Al-Qur'an ini? Yang pertama Mu'tazilah yang mengatakan Quran adalah makhluk. Kemudian Asy'ariyah yang mengatakan Quran memang kalam Allah tapi dia makna makna. Adapun lafaz dan huruf bukan lafaz dan huruf yang ada di Quran bukan kalam Allah tapi kalam siapa? Imma Jibril, mereka juga khilaf di sini. Sebagian mengatakan katanya Jibril, sebagian mengatakan kalamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. baik. Nah kemudian para ikhwan sekalian, e, di antara kesesatan dari kelompok Jahmiyah ini dan juga kelompok kelompok lain terkait masalah Al-Qur'an ada beberapa istilah. Kalau Jahmiyah jelas ya, akidahnya Jaham bin Sofwan dinisbatkan kepada seorang bernama Jaham bin Sofwan. Di dalam konsep Quran, Jaham bin Sofwan mengatakan tegas bahwa Quran makhluk bukan kalam Allah. Kenapa? Karena mereka mengingkari sifat Allah. Nah, kemudian juga ada kelompok yang lain. Artinya bukan kelompok lain, bagian daripada kesesatan dalam masalah Al-Qur'an ini. Yaitu kelompok yang disebut Al-Waqifah namanya. Al-Waqifah. Ya. Siapa Al-Waqifah ini? Al-Waqifah ini yang mengatakan Quran itu makhluk atau karamullah, makhluk atau bukan makhluk saya tawakuf. Nah, orang seperti ini ini juga orang yang sesat di poin tentang Quran. Ada lagi para ikhwan yang mengatakan kelompok ini namanya lafdiyah. Nah, kalau lafdiyah ini dikelompokkan oleh ulama kepada masih kelompok-kelompok Jahmiyah. Ya. Apa itu lafdiyah? Lafziyah itu yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Siapa itu lafziyah? Kalau al-waqifah tadi apa cuma? Orang yang berprinsip tawakuf terhadap prinsip Al-Quran. Yang Quran makhluk atau bukan makhluk saya tawakuf saya tidak mau komentar apapun. Ya, tidak mengatakan makhluk, tidak boleh mengatakan kalamullah, tawakuf. Jelas ya? Sekarang siapa itu lafdiyah? Lafdiyah itu orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Lafzi bil Quran makhluk. Artinya lafadku lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Nah orang yang mengatakan ini dihukumi sebagai jahmiyah karena sama dengan mereka, ya seolah-olah sama dengan mereka. Maka orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk maka dia jahmi, ya atau mengatakan Quran bil lafzi makhluk Quran lafadku makhluk. Ini jami Ini ketika jamiah dan kelompok-kelompok mereka ini ketika sudah tidak memiliki lagi kekuasaan saat itu berjamaah. Karena memang di awal-awal terjadi fitnah ini, ya, fitnah Al-Quran makhluk wal makhluk sampai para ulama dibunuh, Imam Ahmad dipenjara, ya. itu karena yang berkuasa saat itu adalah ahli bid'ah. Artinya kelompok Mu'tazilah mendekat kepada khalifah saat itu sehingga khalifah terpengaruhi makanya penguasa itu tergantung siapa yang dekatnya sehingga akan pengaruh kepada ajaran aliran dan nanti yang bahaya mem memaksa me apa namanya mendoktrin kepada rakyat untuk berpemahaman seperti itu termasuk pada zaman itu Khalifah Makmun tiga generasi oleh Imam Ahmad hidup di situ dipaksa rakyat umat Islam untuk berakidah seperti itu tentang Quran Quran adalah makhluk yang ngomong Quran kalamullah dibunuh atau dipenjara dan banyak ulama yang mati. Berat fitnah zaman itu cuma termasuk Imam Ahmad. Hanya Imam Ahmad dia berani. Ulama lain saking takutnya dan saking bahayanya fitnah ini sehingga mereka mengambil rukhsah. Karena boleh jemaah kalau memang mengancam nyawa, boleh kita mengatakan kata-kata kufur sebagai bentuk yakni menyelamatkan diri. Boleh. Sehingga di sebagian mereka mengatakan terang-terangan Quran makhluk, tapi hatinya tidak. Karena beratnya fitnah. Supaya tidak dibunuh pokoknya oleh penguasa saat itu. Yang sudah dipengaruhi oleh kelompok Mu'tazilah tadi. Menguasai. Ada ulama yang ngambil jalan dengan cara melakukan e, tauriah. Jadi mengatakan perkataan yang dipahami oleh yang bertanya adalah Quran makhluk. Padahal maksudnya bukan Qurannya. Jadi dia tunjuk dulu jarinya. Kamu Quran makhluk atau kalamullah? Kamu, iya saya. Dia tunjuk jarinya. Quran Injil, Taurat, Zabur, ini nih makhluk. Oh, mantap kamu. Padahal maksud makhluk apanya? Jarinya makhluk. Sebagian nih eh, kamu ulama kamu ya, Quran makhluk atau kalamullah? Saya, iya kamu, saya makhluk katanya. Jadi iya, makhluk bukan Qurannya tapi saya. Demikian karena kondisinya berat darurat ya. Imam Ahmad nggak mau nggak mau tauriah, nggak mau ngambil rukhsah Imam Ahmad. Lera di penjara, rela dibunuh. Sampai ini dipenjarakan. Dan dengan berkat jasa beliau kuat ya beliau ini sehingga umat saat itu terselamat bahwa Quran tetap kalamullah dan bukan makhluk. Tetap ber apa namanya diyakini umat Islam sampai sekarang. Maka dikenalah Imam Ahmad dengan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah dengan sebab membela akidah di poin ini. Taib. Nah ketika berbalik berbalik jemaah kekuasaan dipegang oleh ahli sunnah akhirnya jahmiyah itu pada takut-takut akhirnya sehingga ketika berkeyakinan Quran makhluk bukan makhluk mereka mengambil jalan-jalan selamat tadi lafzi bil Quran makhluk katanya maka ulama saat itu yang ngomong begitu pokoknya orang tidak jelas maka masuk kepada jahmiyah Orang Islam ahli sunnah harusnya ngomongnya bukan begitu. Tapi Quran tegas. Karamullah bukan makhluk. Kalamullah bukan makhluk. Bukan ngomong seperti tadi untuk mengkaburkan lafzi bil Quran makhluk. Lafzi bil Quran makhluk apa maknanya? Bisa bermana Quran itu yang makhluk, bisa bermana lafaz dia yang makhluk. Saya membaca Quran, suara saya betul makhluk. Suara saya, tapi yang saya baca alhamdulillahi alamin. Yang saya baca ini makhluk atau kalamullah? kalamullah yang saya baca. Yang saya baca kalamullah. Contohnya, kita nulis di kertas alhamdulillah alamin. Kertas ya dan huruf yang ada di situ makhluk bukan? Makhluk. Tapi yang tertulis di situ lapat-lapat apa? Hah, kalamullah. Kalamullah jemaah. Maka yang benar, yang benar adalah sebagaimana diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah bahwa Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhlukin minhu bada'a wa ilaihi yaudu. Insyaallah kita lanjutkan ke poin 127 ya.